Yang pertama adalah al-haq wa ahluhu. Yang kedua adalah al-muslimun wa imamahu. Makna jamaah yang pertama adalah kebenaran dan orang-orangnya. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار semuanya dalam neraka kecuali satu golongan maka beliau menyatakan wahiyal jamaah yaitu al jamaah siapa al jamaah ma ana alaihi wa ashabi atau mislu ma ana alaihi wa ashabi aku dan para sahabatku atau siapa yang seperti aku dan para sahabatku atau dalam riwayat siapa yang berada di atas sesuatu yang seperti aku dan para sahabatku berada di atas. Sehingga siapapun yang berjalan di atas prinsip Rasul SAW dan para sahabatnya, maka mereka bersama jamaah. Jamaah ahlul haq golongan ahlul Hak, Maka jamaah jangan dipersempit kepada makna organisasi-organisasi tertentu. Apalagi organisasi berdasarkan pemahaman-pemahaman baru. Maka itu adalah firqah, firqah. Bukan jamaah. Al-jamaah wahidah. La jama'at. Kata Syekh Rabi dalam bukunya atau dalam judul bukunya, jamaah itu satu. La jamaat, bukan jamaah, jamaah, jamaah. Yang jamaah itu satu. Siapapun yang berada di atas Quran wa sunnah, di atas ajaran Rasulullah, maka mereka satu jamaah. Wa in kunta alal haq, fa antal jamaah. Wa in kunta wahdak. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala kalau engkau berada di atas kebenaran, maka engkau berarti jamaah. Walaupun kau sendirian. Kenapa kau sendirian dikatakan jamaah? Padahal jamaah dari kata jamak, yang artinya banyak. Karena engkau bersama jamaatul ula. Bersama jamaah yang pertama. Yang Rasulullah katakan akan selamat. Wahiyal jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau engkau berada di atas kebenaran, berarti engkau bersama jamaah itu. Walaupun sekarang sendirian. Tapi sungguhnya engkau tidak sendirian. Engkau bersama mereka-mereka ahlul hak sepanjang masa. Dari para sahabat, para tabi'in. Para tabi'in, tabi'in. Dan para pengikut mereka Mana yang kedua adalah al-muslimun wa imamahum. Dan itu sudah dibahas. <clears throat> Bersama kaum muslimin dan imamnya. Maka kaum muslimin yang saya hormati kaitannya dengan pembahasan kita adalah bahwa harusnya umat Islam berpegang dengan prinsip ini. Yaitu untuk tetap bersama jamaah ahlul haq tetap bersama para sahabat dan para tabi'in, tetap bersama mereka para imam-imam ahlus sunnah, dan juga tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Dari sini terlihat. Bagaimana nyempalnya, bagaimana menyimpangnya kaum khawarij dan kaum syiah Yang mereka nggak kenal itu. Dan mereka nggak menganggap keharusan kembali kepada al-jamaah. Kaum Syiah menganggap jamaah yang pertama telah murtad kecuali beberapa orang saja. ahli Bait atau Ammar bin Yasir dan beberapa orang saja. Selebihnya mereka katakan sudah murtad, sudah kafir, sudah demikian dan demikian. Itu Syiah Rafidhah. Tidak bersama jamaah, la bima'nal al wala walabi la tidak dengan makna yang pertama, tidak dengan makna yang kedua. Mereka tidak bersama jamaah. Mereka firqatun kharijah. Mereka kelompok sempalan yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, memisahkan diri dari jamaah para sahabah. Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka firqatun kelompok yang memisahkan diri dari kelompok induk as-sawadul a'zam. Memisahkan diri dari as-sawad al-a'zam. Dengan apa? Dengan prinsip-prinsip batilnya. Yaitu prinsip yang mirip dengan prinsip Yahudi. Bahwasanya setiap nabi harus ada wasi. Harus ada penerima wasiat dari Rasul. Setiap nabi harus memiliki wasi. Sebagaimana dinukil oleh Al-Baghdadi dari Sya'bi rahimahullah. Menyatakan anna Abdullah ibn Saba ذكر لأهل الكوفة أنه وجد في التوراة anna نبي nabiyyin wasiyan wa anna aliyan radhiyallahu ta'ala anhu محمد Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahu khairul awsiya kama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya. Ini syubhat pertama yang ditebarkan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam. La ragbatan fil Islam, bukan karena ingin, bukan karena cinta pada Islam, tetapi karena ingin merencanakan makar merusak kaum muslimin. Maka dia berkata di Kufah bahwa yang namanya nabi setiap nabi mesti memiliki wasi. Wasi itu yang menerima wasiat. Maka nabi kita Nabi Muhammad SAW wasinya adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ali khairul awsiya sebagaimana Nabi Muhammad SAW khairul anbiya. Lihat syubhatnya. Karena nabinya sebaik-baik para nabi, maka wasinya pun sebaik-baik para wasi sepanjang masa. Apa kesimpulannya? Jangan dikira ini hanya memuji Ali bin Abi Thalib. Bukan. Di balik itu ada makna-makna yang mengerikan. Berarti Abu Bakar wa Umar telah berkhianat merebut haknya Ali sebagai penerima wasiat. Berarti mereka pengkhianat. Berarti mereka tidak taat kepada nabinya. Berarti mereka memusuhi ahli bait. Berarti mereka adalah orang-orang yang Sekian banyak cercaan, sekian banyak kesimpulan-kesimpulan batil mereka timpahkan. Demikian pula dikisahkan oleh Syekh Ristani. Menetapkan pula bahwa itu adalah syubhatnya Abdullah bin Sabah. Qal kata beliau anna Abdullah ibn Saba huwa awwalu man azhara al-qawla bin nassi ala imamati Ali radhiyallahu taala anhu. Bahwa Abdullah bin Saba adalah orang yang pertama kali menampakkan pendapat tersebut, ucapan tentang haknya Ali untuk menjadi khalifah sebagai wasi. Qanifidina azakumullah muslim yang sahormati ucapan awalnya kelihatan sederhana dan demikianlah yang namanya syubhat. Ya. Ucapan awalnya kelihatan sederhana. Padahal dulu para anbiya memiliki wasi. Masa sekarang nggak ada wasi? Kalau menurut saya, wasi yang paling berhak mendapatkan wasiat dari kerabatnya adalah Ali. Tidak lain. Siapa dari kerabat yang paling patut untuk mendapatkan wasiat menggantikan Rasulullah SAW? Tidak ada lain kecuali Ali. Kalimat yang kelihatannya sederhana. Tetapi kalimat ini mengandung muatan-muatan yang mengerikan di belakangnya. Atau ada mafhum yang disimpulkan daripadanya yang mengerikan. Khususnya berkait dengan politik atau bahasa lainnya suatu tatanan khilafah, imarah atau sebuah negara akan goncang, akan hancur gara-gara ini. Kenapa? Karena mereka sudah dalam keadaan bersatu padu di bawah khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba muncul isu-isu seperti itu. Maka mulai negara goyah. Karena ada berbagai macam gerakan-gerakan yang menghujat penguasa. Mencerca penguasa, tidak ridho dengan penguasa. Ini dari pihak Syiah Rafiullah. Demikian pula dari pihak Khawarij. Mereka menganggap bahwa siapa yang berbuat tidak adil, berbuat keboliman, maka dia kafir. Kalau kafir tidak halal darahnya. Eh, kalau kafir maka halal darahnya. Kalau halal darahnya gak pantas jadi khalifah. Ya. Mulai ya. isunya berkembang lagi bahwa Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu bukan hanya merebut haknya Ali tetapi dia melakukan sekian hal-hal yang merupakan ketidakadilan mulai diisukan bahwasanya dia memilih pejabat-pejabatnya dari kerabatnya sendiri mulai menyatakan bahwa Utsman bin Affan ya, begini dan begitu. Ya. Sampai-sampai terbawa sekian banyak kaum muslimin ya, menyatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu nepotis, mementingkan kelompoknya sendiri. Korupsi, banyak mengambil harta kaum muslimin untuk keluarganya sendiri menyuruh untuk membunuh sahabat yang mulia fulan wa fulan. Ditemukan surat dengan stempel dari Utsman. Padahal Utsman mengatakan, "Wallahi, aku tidak menulisnya. Wallahi, ada menyuruhnya. Demi Allah." Padahal kita diajarkan untuk menghormati kalimat wallahi. Dari mana surat itu? Fitnah. Fitnah kaum muslimin yang saya hormati. Ini kejahatan mereka kaum khawarij dan kaum syiah sampai membuat fitnah dan menghancurkan, ingin menghancurkan sebuah negara. Tetapi alhamdulillah bisa diatasi dengan istiqomahnya mereka di atas kitab wa sunnah. Mereka ingat ucapan-ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam tentang kelompok-kelompok yang seperti itu. Bagaimana harus disikapi? Dan justru yang melakukannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Osman sabar-sabar sampar sampai wafat. Ternyata Khawarij tidak tinggal diam. Khawarij terus bergerak. Syiah juga terus bergerak. Ketika Ali bin Abi Thalib dibayar, bukan atas kemauan Khawarij, bukan atas kemauan Syiah, bukan. Tapi mereka kaum muslimin, para sahabat kibar khususnya dan para sahabat yang bersamanya tahu tidak ada lagi yang paling pantas kecuali beliau. Karena ketika Umar bin Khattab memilihkan sekian orang, enam orang sebagai calon khalifah penggantinya, maka yang dua mundur. Yang satu menyatakan saya hanya memilihkan untuk kalian, saya tidak mau. Yang satu lagi kata Umar, dia ikut musyawarah tapi jangan dipilih. Itu anaknya sendiri. Tinggal dua. Siapa dua itu? Al-Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Utsman terbunuh, siapa lagi kalau bukan Ali? Karena bin Na'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Adapun Khawarij setelah membunuh Utsman, mereka bingung mau mengangkat siapa. Mereka datang kepada Talha, ya Talha. Aku bayar engkau. La wallahi, aku bukan golongan kalian dan kalian bukan golonganku. Mereka datang ke sahabat yang lain, semuanya menolak kaum reaksioner ini berpikiran dangkal dan terburu-buru. Main bunuh, setelah dibunuh bingung. Bagaimana? Sampai waktu Jumat nggak ada yang berani naik mimbar. Karena biasanya naik mimbar adalah khalifah. Gelisah. Sampai hampir terlambat sholat Jumat. Karena nggak ada yang naik sebagai khatib mereka mencari-cari di mana Ali. Karena tidak ada lain. Yang tersisa dari dipilihkan oleh Umar dari enam orang tinggal dua. Osman dan Ali. Sedangkan Osman sudah terbunuh. Maka sisanya hanya Ali. Aina Ali. Ali dalam keadaan tertunduk. Khawatir mereka memilihnya. Maka mereka menyatakan engkau ya Ali. Karena tidak ada lain yang tersisa dari orang-orang yang terpilih kecuali engkau. Aku bayar engkau dibayar oleh kaum muslimin dan berkhutbah mengimami salat. Kaum muslimin yang saya hormati, apakah selesai permasalahan? Tidak selesai. Kaum khawarij masih tidak puas. Apalagi ketika melihat bahwa kroni-kroninya menurut mereka ya, dengan bahasa mereka kroni-kroninya Utsman masih menjabat. Mulai dia membuat isu-isu lagi tentang Muawiyah. Dan yang sulitnya, Khawarij ini masalah pemikiran. Mereka bercampur baur bersama kaum muslimin, bersama Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah mendengarnya terlambat jauh setelah sekian lama. Kalau nggak salah satu bulan kurang lebih. Karena memang tidak seperti sekarang informasi. Baru mendengar terbunuhnya Utsman. Utsman terbunuh. Kata beliau, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qutila madluman faqad ja'ala liwalihi sultanan Siapa yang terbunuh dengan zalim, maka kerabatnya, keluarganya berhak untuk menuntut darahnya. Kesos. Berangkat pasukan. Berangkat pasukan Muawiyah ke Madinah. Untuk menuntut darah Uthman dan menangkap para khawarij. Dan itu syar'i. Itu syar'i. Tetapi sampai di Madinah berbeda keadaan. Keadaan sudah dibayat Ali bin Abi Thalib sudah dalam keadaan tenang. Kata Ali bin Abi Thalib, bayat dulu. Nanti kita akan urusi mereka. Sesuai dengan berita yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa pedang kaum muslimin kalau sudah mengenai kaum muslimin maka nggak akan terangkat sampai hari kiamat. Pedang kaum muslimin kalau sudah mengenai kaum muslimin sendiri maka nggak akan terangkat sampai hari kiamat. Maka sejak terbunuhnya Utsman fitnah demi fitnah terus menerus. kaum muslimin yang saya hormati. Siapa yang mengadakan atau yang menyebabkan sunnatan sayyi'ah itu? Khawarij. Pemberontak pertama dalam sejarah Islam. Yang pertama kali menghalalkan darah kaum muslimin. Bahkan darah seorang yang mulia Utsman bin Affan, Khalifatul Rashid. Maka yang terjadi fitnah demi fitnah. Kesalahpahaman antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Maka ketika mereka mengambil dua penengah Amr bin As dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma untuk menyelesaikan khilaf antara keduanya. Khawarij berkata, ada apa kalian berhukum dengan manusia? Wa man lam yakum mimma anzalallahu faulaika humul kafirun. Kalau kalian berhukum dengan manusia, berarti kalian kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka kata mereka, Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir dan juga Abu Musa Al-Asy'ari kafir. Halal darah mereka. Bahkan haula ahlul dalal ini merencanakan untuk membunuh satu persatu. Tapi qaddar Allah wa fa'al. Yang berhasil dibunuh adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. kaum muslim yang sangat hormati. Tetapi sebelum terbunuh beliau, beliau telah memberikan satu ajaran, satu contoh teladan buat para pimpinan-pimpinan sebuah negara kaum muslimin. Ya. Negara Islam. Bahwa mereka, para pemberontak-pemberontak itu harus diperangi. Sunnatan Hasan. Kata Ali bin Abi Thalib, aku mendengar dari Rasulullah SAW tentang mereka. Yaitu kaumun yang ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian. kerujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah yang keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Sampai pada kalimat lau adraknahum laqatalnahum. Kalau kami sempat menemui mereka, kami akan perangi mereka. Dan pimpinan mereka adalah Desudaya yang memiliki daging tubuh di ketiaknya seperti tetek perempuan. Disebutkan dalam beberapa riwayat dikumpulkan demikian gambarannya. Khairukum man qatalu Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Sedangkan orang-orang yang mati dari mereka adalah syarrul qatla tahta adimis sama. Sampai kata Ali bin Abi Talib, <laughs> Hai Ibn Abbas, wahai anak paman Rasulullah. Nasihati mereka. Peringatkan mereka. Diperingatkan mereka. Nasihati mereka. Sebagian mau sadar kembali pada pemahaman al-haq. Sebagian tidak mau kembali. Dan ada pelajaran penting dari nasihat Ibn Abbas. Yaitu ketika beliau menyatakan jitu min indi ashabi Rasulullah SAW. Aku datang dari sisi para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami tahu kapan ayat turun, apa kata Rasulullah SAW tentang ayat tersebut, dan apa asbabun nuzulnya, sebab turunnya, kami lebih tahu dari kalian. Ini barakallahu fiikum menunjukkan bahwa beliau menasehati mereka para khawarij untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Bahwa kami para sahabat murid-murid langsung Rasulullah. Kami tahu kapan ayat itu turun. Kami tahu apa makna ayat itu dari Nabi. Kami tahu apa sebab turunnya ayat itu. Maka kami lebih tahu tentang ayat-ayat tersebut. Maka dijawab satu persatu subat-subat mereka. Alhamdulillah, sebagian mereka kembali. Tapi sebagian mereka menjauh ke satu tempat dan berkonsolidasi lagi di sana. Daerah Harura. Sehingga mereka juga dinamakan dengan nama lain Haruriyun. Atau Haruriyah. Kaira'an. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa asra, hatta la yabqa ashra." Demi Allah aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa sepuluh orang pun. Dan aku yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Diperangi betul. Ditumpas pemberontak-pemberontak ini. Sampai tidak tersisa kecuali sembilan orang. Persis seperti ucapan beliau, tidak tersisa sepuluh orang pun. Innalillahi. Aulia, Allah memiliki wali-wali. Yang ida aksama ala Allah la abarrah. Yang kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah tepati. Maka mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan setelah diperangi Ali bin Abi Thalib dengan yakin menyatakan cari Orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dicari dan ketemu. Yang di ketiaknya ada seperti daging tumbuh. Seperti tetek perempuan. Dan dikatakan Alhamdulillah. Taufik dari Allah Ta'ala. Bahwa siapa yang kita perangi adalah benar-benar yang kata Nabi kita akan perangi. Yang kata Nabi, lalu adraknahum la Kalau kami sempat menemui mereka, kami akan bantai mereka seperti dibantainya kaum Ma'ad. Belum apa-apa sikapnya para aparat kepolisian sekarang ini pada teroris. Belum apa-apa, masih sangat baik, Masya Allah. Masih sangat lunak. Laqatallahum qatla Kami akan bantai seperti dibantainya kaum ad. Kata Ali bin Abi Thalib, aku akan perangi mereka sampai nggak tersisa 10 orang pun. Rasulullah SAW menyatakan man ata'ani faqad ata' Allah. Wa man asan asani faqad asa Allah. Wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Wa man ya'sil amir faqad asani. Wa innamal imamu junnah Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW menyatakan siapa yang mentaati aku, berarti dia mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada aku berarti dia bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat pada penguasa, berarti dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada penguasa, berarti dia bermaksiat kepadaku. Innamal imamu junnah. Sesungguhnya penguasa itu adalah tameng perlindungan. Sangat jelas hadisnya. Siapa amir juga sangat jelas maknanya. Penguasa yang memiliki kekuasaan dan dia muslim itu penguasa. Bagaimana mungkin ditafsirkan penguasa dalam pimpinan organisasi? Bagaimana mungkin ditafsirkan amir adalah pimpinan kelompok-kelompok tertentu? Apakah mereka memiliki kekuasaan? Qul hatu burhanakum min kuntum sadiqin. Berikan kepada kami bukti-buktinya kalau kalian jujur. Penguasa, imam, khalifah. Tiba-tiba ditangkap polisi di penjara. Ya, memalukan. Mana kekuasaanmu wahai imam, wahai amir. Masya Allah mujahidin. Pimpinan mujahidin, amir mujahidin. Ditangkap polisi, tidak bisa apa-apa. Berarti tidak punya kekuasaan. Jangan membohongi diri sendiri. Wahai kelompok-kelompok sempalan. Wahai kelompok-kelompok khawarij dengan nama apapun. Apakah yang mengangkat senjata ataupun yang belum mengangkat senjata. bertobatlah pada Allah. Kembalilah kepada agama yang benar. Kembalilah kepada sunnah bahwa amir, imam, penguasa adalah orang yang memiliki kekuasaan. Dan kalau dia muslim, maka berlaku semua hadis-hadis untuk mentaati penguasa muslim. Saya katakan yang mengangkat senjata ataupun yang belum. Karena khawarij ada berbagai macam pecahan-pecahan. Ada khawarij yang sudah mengangkat senjata, sudah menteror, sudah membunuh, sudah menumpahkan darah. Ada pula khawarij hanya dalam pemikiran saja. Apakah jamaah Islamiyah atau kelompok yang sejenis itu sudah mereka membuat berbagai macam teror-teror. Tapi ada seperti jamus, jamaah muslimin. Atau kelompok LDII. Mereka tidak mengangkat senjata. Tapi mereka punya keyakinan itu. Bahwa ini adalah khalifah kita. Kalian harus bayat. Yang tidak bayat bukan kelompok kita. Dan mereka kafir. Halal darahnya. Bahkan dikatakan najis. Siapa masuk masjid, masjid mereka akan dibersihkan. Pemikiran ini tinggal tunggu waktu. Kalau keadaannya lain akan berbeda. Ini dulu dikatakan al-qa'adat al qaidat adalah khawarij yang duduk. Yang tidak ikut berperang. Yang tidak membunuh. Tidak menumpahkan darah. Tapi pemikiran mereka yakin bahwa orang-orang itu semua kafir. Yang tidak kafir cuma dia yang bersama imamnya khalifahnya. Dan meyakini penguasanya adalah khalifatullah fil ardi. Disebutkan fulan turunannya. Sekarang digantikan oleh fulan. Yang sama, kalau kita tanyakan apa kamu punya kekuasaan, nggak punya. Tetapi dianggap seperti penguasa. Gaji lagi. Besar gajinya. Nggak kalah sama gubernur beneran, kalau uh, imam beneran. Ada gubernur-gubernurnya juga, setiap daerah-daerah. Yang digaji juga. Hampir mirip dengan gajinya gubernur beneran. Masya Allah, kerjaannya apa? Apa kerjaannya? Kalau gubernur kita, Masya Allah, wali kota kita, Masya Allah, sibuk mereka siang malam untuk kaum muslimin, untuk rakyatnya, untuk rakyat kita. Masya Allah, untuk kemakmuran mereka, untuk keamanan mereka. Sedangkan orang tadi ngatur apa? Apa kerjanya? Lo saya juga ngatur kelompok saya. Berapa orang kelompokmu? Hah? Dari mana gajinya? Wallahi, bukan saya dengar dari orang lain, dari orang yang pernah di dalamnya dan dia merasa terdolimi dan dia mengeluh tentang saya sudah bayat, bolehkah membatalkan bayatnya? Boleh, bahkan harus kata saya. Lepaskan bayatmu, batalkan. Dianggap jahiliyah, dianggap jahiliyah oleh mereka, tapi engkau dianggap tawabin, orang yang bertaubat dari kesesatan, insya Allah. Kenapa merasa terdolimi? Wajib mengeluarkan 20% dari gaji tiap bulan. 20% tiap bulan. Itu perampok namanya. Berapa zakat dalam Islam? 2,5% persen. Per bulan? Per 12 bulan. Bagi siapa? Bagi yang hartanya sudah di atas nisab. Ini akan dipahami oleh semua kiai-kiai. Paham itu. Hukum-hukum zakat. Syaratnya pertama orang itu hartanya di atas nisab. Ya. Berarti dia kaya. Ya. Di atas nisab pun dilihat. Di atas nisabnya setelah 12 bulan tetap di atas nisab atau berkurang. Kalau baru 3 bulan 4 bulan sudah berkurang lagi. Berarti dia masih belum terkena zakat. Tidak terkena zakat. Tapi kalau sampai 12 bulan tetap di atas nisab, berarti engkau memiliki kelebihan. Ya. Keluarkan dua setengah persen Dua setengah persen dengan dua puluh persen. Berapa perbedaannya? Jauh sekali. Dan yang dirampok bukan orang-orang kaya yang gajinya nggak sampai satu nisab, nggak sampai. Yang sebulan habis, nunggu bulan berikutnya ada gaji lagi. Dipaksa harus bayar dua puluh persen untuk membayar pimpinan-pimpinannya. Ini hampir semua kelompok-kelompok khawarij seperti itu. Cari dananya. Kalau rakyat-rakyatannya saja ya, diperas, pungli, ya, pungutan liar, gimana kira-kira kalau dia jadi penguasa beneran? jadi apa itu? yang saya hormati. Itu pungutan liar karena dalam dalam Islam tidak ada zakat sampai 20 dan nggak ada tiap bulan harus dikeluarkan kembali ya. pada apa yang sedang kita bahas. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk tetap bersama jamaah, yakni kaum muslimin dan penguasanya yang benar-benar penguasa muslim. Karena mereka adalah junnah tameng perlindungan. Kenapa kok dikatakan tameng perlindungan? Tameng itu biasa ya. dipakai untuk melindungi dari pedang-pedang bahaya, bahaya tombak dan sebagainya dan penguasa dengan sebab mereka terjadi keamanan. Sudah kita contohkan kemarin. Begitu tidak ada penguasa, chaos, apa yang terjadi? Berbagai macam fitnah, pembunuhan, pembunuhan, pertumpahan darah, penjarahan, penjarahan, pembakaran, pembakaran rumah terjadi. Iya Pak iya. Kenapa? Karena perlindungan sudah tidak ada. Nggak ada, ada penguasa. Demikian pula makna lainnya kata para ulama. Bahwa junnah adalah melindungi orang yang terdolimi akan dilindungi. Orang yang berbuat dolim akan dihukum oleh penguasa. Lepas apa penguasa itu menghukumnya dengan yang syar'i ataupun dengan sesuatu yang kurang syar'i, yang jelas akan dihukum. Yang jahat akan dihukum. Ini khudinina azakumullah menunjukkan bahwa penguasa adalah nikmat. Adanya penguasa muslim itu nikmat. Ushkurlah, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya kenikmatan itu ketika telah dicabut baru ingat bahwa itu betapa nikmatnya. Ketika ada nggak terasa. Nanti ketika nggak ada penguasa baru terasa. Ketika ada polisi kamu gerutu. boleh lintas nih ceritanya. Berhenti lagi. Kok lama sekali pak? Cepet pak. Stop. Aduh jam berapa ini pak? Setelah itu, ya jalan. Masya Allah. Kamu ngerutu padahal itu nikmat. Kenapa? Saat berikutnya tidak ada. Polisi sedang sibuk dengan sesuatu dan jalanan macet. Kamu tengok-tengok mana polisi? Mana pak polisi? Ya, kok nyari? Kemarin gerutu. Kenapa? Karena Alhamdulillah dengan adanya penguasa terjadi keteraturan. Dengan adanya penguasa terjadi keamanan. Dengan adanya penguasa terjadi ketertiban. Dan itu semua meskur disyukuri. Jazahumullahu khaira. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Jangan dilupakan. Sebagaimana sudah kita sebutkan tentang Sudan. Ketika ada penguasa. Walaupun penguasa sangat kejam. Banyak membunuh. Tapi ketika penguasa tidak ada. Dua juta yang mati. Lebih banyak. Sekian puluh dengan sekian juta. Tidak ada bandingnya jauh sekali. Dan sudah pernah terjadi di beberapa tempat di negeri kita. Kalau sudah terjadi kekacauan, apa yang terjadi? Semua kerugian. Pembakaran-pembakaran, penjarahan-penjarahan, pembunuhan-pembunuhan. Hasilnya, tidak ada sesuatu yang berarti. Hampir sama kemarin dengan hari ini. Enam. Orla, Orba, Order, apa apalagi Sama saja, kurang lebih. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yakunu umara talinu lahum julud wa la tatma'innu ilaihimul qulub. Akan datang nanti para penguasa-penguasa yang kulit-kulit kalian lembut. Tidak terluka. Wala tatma'innu ilaihimul qulub. Tetapi hati-hati kalian tidak tentram ثم يكون أمراء تستمئز minhumul qulub wa taqsha'irru minhumul julud. Kemudian muncul lagi penguasa-penguasa yang merinding buru kuduk kita berdiri karena mengerikannya, karena kejamnya. Karena Subhanallah. Rasulullah SAW menggambarkan keadaan seperti ini. sebagaimana disebutkan dalam kitab sunnah oleh Ibn Abi Asim dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dalam Musnad bahwasanya akan datang nanti penguasa-penguasa ada penguasa yang kulit kalian lembut, kalian nggak pernah dipukul, kalian nggak pernah diganggu, masya Allah. Tapi hati nggak tenteram. Kenapa nggak tenteram? Biasanya kalau penguasanya lemah, maka keamanan kurang terjaga. Iya kan? Iya. Tetapi nanti akan muncul sebaliknya. Penguasa yang kejam. Taksir minhumul julud. Sampai merinding bulu kuduk kita berdiri. Ada yang berkata, Ya Rasulullah. Apalah nukatiluhum? Orang yang kejam itu tadi. Yang sampai merinding kita melihatnya. Main bunuh, main sikat, main penggal. Apalah nuqatilum? Tidakkah kita perangi mereka? Kita lawan mereka? Kata Nabi La. La ma'akamu fikumus salah. Jangan. Selama mereka masih menegakkan sholat. Lihat. Sabar. Sabar. Dunia ini darul ibtila. Kita akan diuji terus dengan penguasa yang bermodel-model kalau penguasanya lemah, kita mengeluh. Penguasanya tegas, kita ngeluh lagi. Terus mau yang kayak apa? Penguasa yang lemah marah. Ini percuma penguasa seperti ini. Nggak bisa menindak dengan tegas. Ganti saja. Turunkan saja. Demonstrasi rame-rame minta diturunkan. Terus diganti. Dengan yang tegas. Main tangkap, bunuh, tangkap, gantung, tembak di tempat. Di siarkan berbagai macam channel TV seluruhnya. Nah, kayak sekarang disembunyikan nah, depan umum biar kelihatan. Ya. Kira-kira ngeluh lagi nggak? Sama, akan ngeluh lagi. Wah, penguasa terlalu kejam, kita nggak terima, kita harus turunkan dia. Turun, demonstrasi lagi. Terus mau yang kayak apa? Adakah manusia yang sempurna? Kau muslim yang sahur mati. Sabari kekurangannya. Syukuri kelebihannya. Selama dia masih muslim. Tidak halal darahnya. Jangan diganggu dari kedudukannya. Qala diriwayatkan dari Adi Ibn Had radhiyallahu taala anhu. Qala qulna ya Rasulullah la nas'aluka an ta'ati man ittaqa. Aku tidak bertanya kepada kepadamu orang yang bertakwa atau penguasa yang bertakwa. Walakin man fa'al wa fa'al. Tapi yang kami tanyakan yang berbuat begini dan begitu. Pada karsyar. Disebutkan kejelekan-kejelekan. Ternyata jawabannya sama. Ittaqullah. Wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kepada Allah. Tetaplah kalian mendengar dan taat pada yang ma'ruf, pada yang baik. Tetaplah dengar dan taat. Wa in umira alaikum abdun habasyi mujadda' walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari turunan Habasyah hitam mujadda' terpotong hidungnya cacat fasma'u wa ati'u dengarlah dan taatlah selama mereka memimpin dengan kitabullah selama mereka memimpin dengan agama Allah sabar selama mereka masih salat mereka masih berpuasa, mereka masih muslimin, mereka masih beriman pada Allah dan Rasulnya, sabar. Loh, tapi mereka tidak berhukum dengan kitab Allah pada satu perkara. Iya, pada dua perkara, tiga perkara. Tapi pada yang lainnya, pada prinsip-prinsip Islam, mereka tetap muslim. Terus, manhaj ahli sunnah prinsip kaum muslimin adalah memuliakan penguasa. Man akrama sultan Allah tabaraka wa ta'ala di dunia, akramahu Allah yaumul qiyamah. Siapa yang memuliakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka Allah akan muliakan dia yaumul qiyamah Waman ahana sultan Allah dan siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi ahanahu Allah yaumul qiyamah Allah akan hinakan dia pada hari kiamat hadis rahul Imam Ahmad rahimahullah wa tayalis wa hasanahu al-Albani dihasankan oleh Syekh al-Albani rahimahullah Disebutkan dengan kalimat man akrama Allah Disebutkan kepada Allah sultan yang Allah jadikan. Bahwa itu adalah Allah yang menakdirkan. Allah yang menentukan ternyata dia jadi penguasa. Ya sudah. Ya, terima. Muliakan ya. dia sebagai penguasa. Kau musim yang sahur Kaitannya bukan dengan pribadi dia saja, bukan. Sudah disinggung kemarin pada sesi-sesi yang pertama bahwa ketika kita memuliakan penguasa maka penguasa berwibawa. Kalau penguasa memiliki kewibawaan maka dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kerjakan, mereka kerjakan. Jangan kerjakan, mereka berhenti. Karena ada kewibawaan. Tetapi kalau dijatuhkan kemuliaannya, dijatuhkan kewibawaannya, dan kemudian jatuh di mata rakyat, nggak akan bisa bertugas dengan baik. Kerjakan, nggak, nggak ada yang mau taat. Berhenti, nggak ada yang mau berhenti. Apa jadinya? Majelis-majelis kita majlis-majlis kaum muslimin sering. Ya. Sadar atau tidak sadar. Kerjaan yang gibahi penguasa. Iya kan? Wah ini polisi nggak benar Polisi begini, polisi begitu. Oh ini penguasa lemah. Penguasa begitu, penguasa begini. Nggak sadar bahwa engkau sedang menyelisihi sunnah nabawiyah. Nggak sadar kalau engkau sedang menyelisihi, menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Man akrama sultan Allah, akramahu Allah al qiyamah. Wa man ahana sultan Allah, ahanahu Allah al qiyamah. Siapa yang memuliakan penguasa Allah, Allah akan muliakan dia al qiyamah. Dan siapa yang merendahkan penguasa Allah, maka Allah akan rendahkan dia al qiyamah. Hati-hati, jangan anggap remeh masalah itu. Karena itu akan memupuk. Memupuk pemikiran sesat. Semakin subur, semakin subur, semakin subur. Kalau sudah jadi, jadi khawarij. Bagaimana kajiannya khawarij? Yaitu memupuk dendam. Itu kajiannya khawarij. Kalau mereka bikin daurah, kajiannya album foto. Ini clipping koran. Lihat, Soeharto ketika di sana mengatakan begini-begini. Dan ini bukti. Kalau dia adalah begini dan kafir. Ini Kedoliman dia di sana. Ini kedoliman dia di sini. Ini dari awal sampai akhir isinya adalah clipping koran dan album foto. Memupuk dendam. Sampai mereka sudah marahnya bukan main. Gimana? Ustaz, kita perangi saja. Sabar, kita punya strategi. Ah, mulai kamu di sana. Kamu jadi pengantin di sini. Jadi pengantin. Kasihan amat anak-anak muda dibodohin oleh mereka ditipu oleh mereka. Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan isma wa ati' fi usrika wa yusrik wa syatika wa makrahik wa athratin alaik wa in akalu malak wa darabu dhahrak dengarlah dan taatlah pada penguasa dalam masa susahmu ataupun masa mudahmu. Dalam semangatmu ataupun dalam keadaan kamu tidak suka, tetaplah taat. Wa asaratin alaik, walaupun engkau diperlakukan secara curang. Kamu dituntut untuk memberikan haknya penguasa, tetapi mereka tidak memberikan hak rakyatnya. Itu asarah namanya. Wa in akalu malak, Wadarabu dhahrak. Walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu. Subhanallah. Kok sampai seperti itu? Naam. Dan itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sahahahu Al-Albani wa akhrajahu Imam Ahmad fi Musnadih dan juga Ibn Hibban Rasulullah SAW menyatakan seperti ini pasti ada hikmah. Yakinilah itu. Ini bukan berarti mengajarkan menjadi penjilat, penguasa. Bukan mengajarkan untuk lemah. Bukan mengajarkan untuk kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lugu untuk diapakan saja menurut. Bukan. Bukan itu. Mengajarkan untuk bisa berpikir global dan berpikir jauh. Berpikir global artinya tidak berpikir pribadi. Saya digusur, jengkel, marah. Tapi berpikir, eh, penguasa menggusur saya karena apa? Karena untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Eh, sabar. Kamu eh, dalam keadaan dirugikan. Tetapi dalam keadaan mereka menghendaki sesuatu yang lebih baik untuk umat Islam seluruhnya. Ikhlaskan kamu dapat pahala. Apalagi ternyata mereka tidak zalim, mereka memberikan penggantinya, mereka memberikan uh, bayarannya. Alhamdulillah. Demikian pula yang kebetulan rumahnya termakan dengan jalan atau ini atau itu. Kasus-kasus yang seperti itu. Mereka-mereka yang sakit hati sakit hati ini Seringkali ditipu oleh khawarij. Kamu ya, yang begini dan begitu. Tenang, saya akan lindungi. Ya. Nanti datang tempat saya. Kumpulkan semua, diajarkan. Mari kita demo rame-rame. Ya. Kerahkan semua kerabatmu, teman-temanmu. Siapa yang bantu ini? Politikus yang ingin menunggangi BSH. Ya. Ingin menunggangi barisan sakit hati. Wah, saya punya suara. Pengen mendapatkan masa. Bagaimana caranya? Melihat mana yang merasa ditindas, datangnya. Kalau datangnya kepada Abu Dhar, gagal total mereka. Nggak akan berhasil. Abu Dhar, radhiyallahu ta'ala anhu, berbeda pendapat dengan Rasman bin Affan, kemudian dikatakan bahwa engkau nggak akan bisa tinggal di sini kalau pendapatmu seperti itu. Kalau gitu akan pindah. Ke Syam. Sampai di Syam, terjadi hal yang hampir sama dengan Muawiyah. Kalau engkau berpendapat seperti itu, engkau nggak akan bisa bermasyarakat. Kalau gitu akan pindah lagi. Sampai di tempat terpencil. Beliau dan budaknya. Radiyallahu ta'ala Maka Khawarij mendengar kalau Abu Dar diusir oleh Uthman dan diusir oleh Muawiyah. Datang. Kami mendengar engkau diusir oleh penguasa-penguasa durjana. Ikutlah bersama kami. Iqid liwaan. Kibarkan bendera. Kami akan menjadi tentaranya. Diangkat untuk jadi pemimpin. Pemberontakan. Engkau pegang bendera kepemimpinan. Kami yang akan menjadi pasukannya. Kami yang akan menjadi tentaranya. Apa jawaban Abu Dar? Mahlan mahlan ahlal Islam. Tenang, tenang wahai kaum muslimin. Awsani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku. Diceritakan oleh Abu Dar pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Abu Dar tidur di masjid, dibangunkan oleh Rasulullah dengan kakinya dan ditanya, "Bagaimana kalau kau diusir dari sini?" Ya Rasulullah, aku akan memilih Syam. Tempat suci, tempat yang begini dan begitu. Bagaimana kalau kau juga diusir dari sana? Ya Rasulullah, apakah aku harus melawan? Jangan. Tetaplah sabar. Tetaplah sabar. Wasiat ini dipegang betul oleh Abu Dhar. Maka ketika Khawarij melihat, ah ini ada BSH. Kita bisa angkat dia. Jadi pemimpin kita, pemimpinnya sahabat, memberontak. Wah, bakal-bakal banyak pengikutnya nanti. Ternyata tidak berhasil. Karena mereka tidak mengikuti hawa nafsu. Para sahabat tidak mengikuti hawa, mengikuti hujjah, mengikuti dalil. Bahwa khalili, kekasihku Rasulullah SAW berpesan kepadaku untuk tasma' wa tuti' sabar wa in sayyaruka kaifa wa in sayyaruk walaupun mereka mengusirmu kemanapun kamu diusir Masya Allah. Kenapa? Kalau diusir beliau pribadi fitnah yang khas sifatnya. Tetapi kalau melawan, amat al-fitnah. Fitnah jadi merata. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sama dengan sikapnya Imam Ahmad juga demikian. Mengikuti para sahabat. Beliau ditangkap, beliau disiksa. Tapi diajak melawan? Tidak. Darah kaum muslimin. Ma'amurukum. Ma'aradhalik. Aku tidak berpendapat demikian. Ma'aradhalik. Ma'amurukum. Aku tidak berpendapat yang demikian. Dima'ul muslimin. Dima'ul muslimin. Darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin. Khadibidina a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula sudah kita ketahui. Bahwa yang namanya Islam menjaga daruriyatil khams. Sangat menjaga lima perkara penting. Agama itu sendiri, darah, harta kaum muslimin, kehormatan, dan akal. Yang dijuluki dengan doruriyat al-khams. Kita lihat semua aturan-aturan syariat Semuanya mengandung penjagaan terhadap lima perkara ini. Ini cukup menjadi hujah. Ya. Bandingkan dengan mereka. Apakah mereka menjaga daruriyatul khams? Dijaga agama agar jangan sampai rusak. Ya. Diperingatkan dari bahaya-bahaya, penyimpangan bahaya, kesyirikan bahaya, kesesatan diajarkan untuk berdakwah, diajarkan untuk menasehati, diajarkan untuk sampai berjihad fisabilillah, berjihad membela agama. Yang kedua darah. Dibikin aturan-aturan dalam Islam yang lengkap. Hukum-hukum Islam yang lengkap. Agar terlindung darah kaum muslimin. Diajarkan sampai yang paling kecil membawa senjata, tombak, pisau, ya. bawa dalam sarungnya. Pegang yang tajamnya. Jangan ganggu kaum muslimin. Ada hadisnya, ada riwayatnya. Masalah membawa diajarkan. Kenapa menjaga darah kaum muslimin? Jangan sampai mereka terluka sedikit pun. Maka sangat bertentangan dengan kelompok yang menyatakan aku suka yang berbau darah. Atau kelompok yang menyatakan aku suka yang berdarah-darah. Ini keluar dari fitrah, keluar dari inti ajaran Islam. Dan sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW menyatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Oh, atau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu pun diriwayatkan tidak hanya darah juga kehormatan. Di samping kehormatan juga harta. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'ramakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha Sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Dhul Hijjah, dan seperti sucinya negeri Mekah. Artinya jaga darah kaum muslimin jangan sampai tertumpah. Jaga kehormatan kaum muslimin jangan sampai dijatuhkan. Jaga harta mereka jangan sampai dirampas dengan zalim. Maka seluruh kaum muslimin, apakah mereka yang menjabat kekuasaan ataupun mereka sebagai rakyat, hendaklah memiliki misi-misi ini. Jaga dan saling menjaga darah kaum muslimin. Demikian pula harta kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin. Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita wajib menjaga kehormatan kaum muslimin. Maka diharamkan kita untuk menjatuhkan kehormatan mereka, menggibahi mereka, mencerca mereka. Ini ya, haram hukumnya. Dan lebih haram lagi hukumnya kalau yang digibahi adalah para penguasa dan para ulama. Akbar wa akbar. Ya ayuhalladzina amanu. Istanibu kaithiran nabban. Jauhilah prasangka-prasangka. Inna ba'da dhanni ismun. Wala tajassasu. Wala yagtab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Janganlah kalian berprasangka-prasangka jelek karena sebagian prasangka itu dosa. Wah ini paling-paling mau cari uang. Orang sedang mengatur. Bekerja. Untuk kalian. Kalian tuduh. Dengan tuduhan-tuduhan van. Belum tentu benar. Dugaannya. Ah itu ah, biasa akhir bulan. Hati-hati. Inna ba'da dhanni ismun. Wala tajassasu dan jangan cari-cari kesalahan. Jangan menyelidiki. Pasti ada ininya, pasti ada itunya. Udah selidiki. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan jangan kalian ghibah. Menceritakan kejelekan saudaranya. Apakah kau ingin atau kau rela untuk makan daging bangkai saudaramu sendiri? Tentunya karihtumu. Tentunya kalian nggak akan suka memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka jangan ghibah. Berarti ghibah itu perbuatan dosa. Apa ghibah? Bukan masalah fitnah yang dusta. Yang memang benar-benar terjadi. Nggak boleh diceritakan. Ketika dikatakan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau memang saudaraku itu memang begitu? Dan aku nggak dusta, dia memang jelek. <laughs> In kana fi akhika kama taqul faqad Kalau memang ada pada saudaramu apa yang kau ucapkan, maka itulah riba. Engkau berbuat riba. Kalau ternyata nggak ada pada saudaramu apa yang kau katakan, fakat bahatah Berarti engkau telah berbuat buhtan. Lain namanya kalau ternyata tidak ada. Kalaupun memang benar ada, nggak perlu diceritakan. Jaga kehormatannya. Jangan digibahi. Sesama muslim tidak boleh saling menggibahi. Apalagi kalau itu adalah seorang dari kalangan ulama Atur umara. Kalau para ulama, maka engkau memiliki dua dosa. Di samping dosa ribah, engkau memiliki dosa lain. Menjauhkan manusia dari ulamanya. Kalau umara, para penguasa, maka engkau memiliki dua dosa. Dosa ghibah dan dosa menjauhkan rakyat dari penguasanya. Membuat mereka enggan untuk taat pada penguasanya. Menjatuhkan kewibawaannya. Siapa yang tidak memuliakan ulamanya akan rusak agamanya. Dan siapa yang tidak memuliakan penguasanya akan rusak dunianya. Kadang-kadang dua golongan yang berhak untuk kita muliakan. Jangan kita jatuhkan kehormatan mereka. Al-ulama wal umara. Orang yang berilmu dan para penguasa. Adapun mereka-mereka tokoh-tokoh penyesat umat dari kalangan khawarij dan dari kalangan syiah rafidah. Dari kelompok-kelompok sempalan yang meresahkan masyarakat yang merusak agama, merusak negara, maka mereka harus diumumkan penyimpangannya. Bahwa mereka khawarij jangan ikuti. Mereka adalah syiah rafidah, jangan kalian turut. Mereka akan merusak agama. Ini kata para ulama bukan ghibah. Demikian dikatakan oleh Nawawi juga dalam uh, eh, Riyadus Salihin menyebut tentang ghibah yang diperbolehkan adalah menyebutkan penyimpangan-penyimpangan kelompok sesat agar kaum muslimin selamat. Tetapi kalau mereka para ulama, para ulama manusia, mungkin kadang-kadang mereka tergelincir. Begitu kamu tahu, hati-hati. Jaga kehormatannya. Mungkin dia ada begini, mungkin dia ada begitu. Kamu bikin prasangka baik, seribu prasangka baik. Mungkin dia lupa, mungkin dia begini. Jangan kemudian saya lihat ternyata ustadz yang begini, begini, begini. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kamu mengira bahwa kamu menjatuhkan seorang manusia. Ternyata kamu justru lebih dari itu. Menjatuhkan yang dibawanya. Dari agama. Orang-orang tidak mau lagi menerima ajaran sunnah. Nggak mau lagi menerima ajaran salaf. Kenapa? Karena orangnya sudah diceritakan berbagai macam aib-aibnya yang ternyata bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ini astagfirullahaladzim. Ya. Kamu berbuat sesuatu yang azim. Ya. Tassabunahu hayyinan. Wahuwa indallahi azim. Kamu kira itu ringan. Tetapi dia di sisi Allah azim. Ya. Sangat besar. Demikian pula ketika menyatakan tentang penguasa begini, penguasa begitu dengan riba. Tasabuhunahu hayina. Kamu kira itu ringan? Padahal terjadi berbagai macam demonstrasi besar-besaran, terjadi pembakaran rumah-rumah, terjadi pembunuhan pertumpahan darah, terjadi berbagai macam kekacauan-kekacauan, kerugian-kerugian harta dan nyawa. Semua itu ternyata karena sebab kamu kemarin berbicara. Loh, masa saya? Kamu andil dalam terjadinya semua kejelekan tadi. Ada seorang alim dari kalangan ulama tiba-tiba berkata, Aku nggak akan lagi, nggak akan mengulangi, dan nggak akan lagi ikut-ikutan untuk menumpahkan darah penguasa setelah Uthman Kaget semua murid-muridnya. Padahal setahu kami, dia nggak pernah ikut. Nggak ikut sama sekali. Tapi dia mengatakan dengan taubat, Sungguh demi Allah, aku nggak akan lagi ikut ikutan menumpahkan darah penguasa setelah Utsman. Ditanya, awalnya syarakta? Apakah engkau ikut menumpahkan darah Utsman? Aku pernah berbicara tentang satu kesalahan Utsman. Dan aku khawatir karena satu ucapanku itu ikut andil tertumpahnya darah Utsman. Lihat Orang yang saleh segera sadar ini jangan-jangan saya ikut andil karena saya pernah menyebutkan salah satu kesalahan Utsman. Mungkin bahasanya sangat sederhana atau sangat sopan. Kalau menurut saya Utsman harusnya begini, jangan begitu. Cukup. Tapi ternyata dia khawatir. Jangan-jangan karena, karena ucapan saya terjadi yang seperti itu. Hati-hati apalagi kalau kalian sebagai doa da'i ilallah, jangan lancang berbicara, jangan sayangnya berbicara, dihitung ucapanmu. Oh, kata Ustaz, begitu. Oh, penguasanya begini, penguasanya begitu. Hati-hati. Maka Allah darah, harta dan kehormatan harus dijaga. Jangan kita mengambil harta seorang muslim kecuali dengan antara din minhuma. Dengan keriduannya Jual, beli. Saya jual barang saya. Ya. Saya terima uangnya. Ridho, ridho. Alhamdulillah. Ya. Jangan ya, main rampas. 20%. Kalau tidak mau, kamu berarti menentang penguasa. Menentang penguasa berarti kamu harus diperangi. Kamu repas dari bayat, kamu mati jahiliyah. Ini merampas dengan zalim. Maka Nabi menyatakan harta kalian juga suci, jangan dirampas dengan zalim. Jangan tipu menipu. Jangan curang. Jangan saling merampas. Dan juga termasuk yang dijaga dalam agama adalah akal. Diharamkan khamr, diharamkan narkoba, diharamkan berbagai macam yang membuat hilang akal atau rusak akal. Diharamkan. Kenapa? Dijaga akal. Demikian pula diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk berpikir tentang ciptaan-ciptaannya. Jangan berpikir tentang zat. Apa yang dikhabarkan dalam Quran dari sifat-sifat Allah, terimalah. Katakanlah aman nabihi. Kami beriman dengannya. Semuanya dari Allah. jangan jangan bertanya kaya apa dan seperti apa. Akan rusak akalmu. Ini khunibina'azakumullah. Prinsip-prinsip yang menunjukkan bahwa agama ini menjaga akal manusia diajar untuk berpikir yang memang akal mampu berpikir, dan dilarang jangan berpikir pada perkara yang memang kamu gak akan mampu memikirkannya. Yaitu tentang takif, tentang kaya apa dan Allah, seperti apa. Jangan. Kamu akan stres, akan gila. Jangan. Sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah kita imani, kita katakan aman nabihi kulun min inda Yang pasti Allah tidak sama dengan makhluk. Yang pasti Allah maha sempurna. Yang pasti semua sifat-sifatnya sesuai dengan keagungannya. Adapun kaya apanya, kita tidak tahu. Katakan, saya tidak tahu. Ini Kalau kita lihat mereka, mereka kaum sempalan tadi, sungguh mereka tidak menjaga semuanya. Apakah mereka naudzubillah menanamnya? Pohon, ganja ditanam. Untuk apa? Dana perjuangan. Dana perjuangan dari menjual barang haram untuk merusak akal-akal kaum muslimin. Ini jelas pertentangan. Dan kaum Syiah Rafidah dari kaum Hawasah Husiyun yang ada di Yaman semua berperan dalam keadaan dengan obat-obat terlarang. Anak-anak muda, anak kecil bahkan masih belasan tahun ikut berperang. Kenapa kok mereka berani? Dikasih obat. Dikasih hubu. Dan itu pengakuan mereka sendiri. Apa itu jihad? Dengan merusak akal-akal mereka. Ya Allah, Tidak demi Allah. Mereka tidak menjaga akal-akal kaum muslimin. Mereka tidak menjaga akal manusia. Mereka tidak menjaga harta manusia. Mereka tidak menjaga darah manusia. Apalagi menjaga agama. Tapi eh, bagaimana mau dikatakan kalau mereka itu adalah memperjuangkan Islam? nonsen. Yang berikutnya, yang terakhir berarti. Wadin yusrun. Agama Allah ini mudah. Inna hadha din yusr. Walan yushadad dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah kata Nabi. Dan gak akan ada orang yang mempersulitnya kecuali pasti akan kalah. Nggak akan bisa konsekuen. Toha Ma anzalna alaikal quran litashqa. Kata Allah, Toha Ma anzalna alaikal quran litashqa. Allah tidak menurunkan kepada engkau Quran ini litashqa untuk membuat sengsara. Tidak. Allah turunkan Al-Quran ini untuk agar kalian mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ma'anzanna alaikal Qur'ana litashqa. Bukannya diturunkan Al-Quran untuk memberatkan kalian, untuk menyengsarakan kalian, untuk menyiksa kalian. Tidak sama sekali. Inna hadha din yusuf. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan yasiru wala tu'assiru. Bashiru wala tunaffiru. mudah-mudahkanlah. Jangan membuat sulit. Berilah kabar gembira. Jangan membuat orang lari. Ini khudinina azakumullah muslim yang saya hormati. Prinsip Islam. Menjelaskan bahwa agama Allah ini mudah. Ya Rasulullah, apa yang diwajibkan atasmu? Salat lima waktu. Cuma itu, cuma itu. Kecuali kalau engkau mau sukarela. Apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Puasa Ramadan saja. Cuma itu, cuma itu. Nggak ada lagi? Nggak ada. Kecuali kalau engkau mau sukarela. Zakat diwajibkan bagi mereka-mereka yang sudah hartanya berlebih mencapai nisab. Sudah lewat 12 bulan masih tetap di atas nisab. Ada yang kurang dari itu? Tidak diharuskan. Tidak diharuskan pada saat. Mudah, Alhamdulillah. Tapi dengan aturan-aturan mereka menjadi sulit, menjadi berat. Menjadi sulit, jadi berat. Dipaksa harus bayar 20% zakat. Dipaksa harus sholat 100 rokaat semalam. Itu syiah. Sampai kata orang yang sudah taubat menyatakan, saya waktu itu sampai nggak bisa ngitungnya Ustaz. Saya ngitungnya pakai kertas, saya gunting-gunting 100 lembar. Setiap satu rakaat pindah ke kanan, setiap pindah ke kanan. Ustaz. Kasihan. Apa mengajarkan sampai seperti itu? Mereka membuat aturan-aturan yang aneh-aneh. Daging kelinci haram. Telur kalau enggak monyong gitu haram. Sahih. dapat rekamannya, kata dia. Telur itu selalu yang ini besar, yang ininya kecil, kata dia. Kalau sama-sama besar atau sama-sama kecil, maka itu haram. Nggak boleh dimakan. Ini dari mana aturan-aturan seperti itu? Penguasa, imam harus dari ahli bait, harus begini, harus begini, harus begini. Sulit didapat. Dan harus Muhammad Ibn Hasan Al-Askari. Yang sudah meninggal. Kata para ulama, Hada hadian. Ini igawan mereka kaum syiah. Bahwa Muhammad Ibn Hasan Al-Askari akan kembali, akan jadi Imam Mahdi. Itu igawan mereka. Dia sudah mati, dan warisannya sudah diterima oleh pamannya Ja'far. Selesai. Ya, mau apa lagi? Kok masih ditunggu-tunggu terus sampai sekarang? Ya. Mimpi kali ya. ya. Nam igawan. Igawan. Ucapan orang mimpi. masih masih yang mati dan masih banyak lagi agama-agama mereka yang sangat berat. Sampai diajarkan bunuh diri. Kalau kamu mau masuk jannah, kalau kamu mau jadi pengantin di surga, maka kamu harus bunuh diri begini, begini, begini. Walaupun dalam jihad yang syar'i tidak diajarkan bunuh diri, apalagi untuk jihad yang tidak syar'i, untuk pemberontakan, untuk teror, untuk perkara-perkara yang sama sekali tidak diajarkan dalam Islam. Ini juga sama, memberatkan. ada dalam Islam tidak diajarkan bunuh diri. Wala tulqu bi'aidikum ila Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Disuruh untuk berjihad sampai mati. Bukan disuruh bunuh diri. Kalau bisa berjuang, berjuang dan selamat, alhamdulillah wa bihi Bisa berjuang lagi setelah itu. Itu kalau jihad yang syar'i. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang seperti itu aturan-aturan yang membuat mereka berat. Iyyakum wal gulu. wa innama Jadi Khawarij menyatakan seperti itu. Ada sedikit kesalahan berarti negara kafir. Berarti penguasa yang tahu. Apalagi Indonesia. Kalau Saudi saja dikafirkan, apalagi Indonesia. Apakah orang-orang awam dengan pelaku kebidahan mereka ikut ditahdir? Kalau dudukan orang awam sebagai orang awam. Mereka adalah mad'u yang harus kita dakwahi, harus kita nasihati, harus kita dekati, harus kita ajak mereka untuk memahami tauhid dan sunnah. <coughs> Ustaz, apakah boleh umat menjual aksesoris perhiasan celana pendek wanita pada bazar yang dibuat khusus untuk kaum muslimah? yang pada bazar tersebut juga dihadiri oleh kaum muslimah yang masih awam. Masalahnya barakallahu fikum. Pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai di luar paling tidak kalau dipakai orang awam di luar kita khawatir terkena dosanya sehingga kita harus punya baroah. Bagaimana baroahnya? Ima ditulis atau diucapkan. Kalau ucapkan mungkin kecapean sering lupa, maka tulis ya sana rumah. Di dalam mereknya dilarang pakai keluar haram. Sehingga kalau mereka memakai keluar, kamu sudah berlepas diri. Ini bari, aku berlepas diri, aku menjualnya untuk di rumah kok. Itu namanya baroah. Harus punya baroah. Khawatir kamu menjual, mereka pakai di luar, dalam keadaan kamu terbawa, imbasnya aku mengatakan menjadi penyebabnya. tentang pemahaman takdir. Contoh, jikalau Z tidak membunuh Amr, pasti Amr tidak mati. Walaupun Z tidak membunuh Amr, tapi jika Allah mentakdirkan Amr mati, hari itu maka Amr pasti akan mati. Pertanyaan apa benar nomor dua ada di atas akidah Asyariyah? Kalimat pertama, jikalau tidak Z membunuh Amr, pasti Amr tidak mati. Ini kalimat yang pertama jelas salah. Kalau tidak dibunuh Amr tidak akan mati. Belum tentu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Tapi kalimat kedua, kalaupun Zaid tidak membunuh Amr, kalau Allah takdirkan Amr mati, maka pasti akan mati. Itu perkara yang benar. Ya. Perkara yang memang demikian. Tetapi sebaiknya, hendaklah kita mengajarkan kepada kaum muslimin kalimat-kalimat yang sangat jelas, kalimat yang gamblang dan mudah dipahami. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Katakan saja seperti yang diucapkan oleh para ulama sejak dulu. Bahwa masalah takdir adalah masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Berarti semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Selesai. Ya. Masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Jangan diputar balik, jangan jadikan sebagai tebak-tebakan, jangan jadikan sebagai jangan. Ya. Jangan jadikan sebagai perdebatan, khawatir akan terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Bagaimana sikap kita terhadap kelompok yang membenci Saudi dan negara Arab karena menyerang kelompok Syiah di Yaman? Kelompok hati misalnya jazakumullah khairan. Ya. HTI Hizbut Tahrir ini yang kalau diterjemahkan kelompok merdeka, hizib itu partai, tahrir itu merdeka, berarti partai kemerdekaan. Ya sudah kita tahulah ya. apa maknanya partai kemerdekaan. Mereka tidak mau diatur oleh siapapun, pengen merdeka. Dan pengen membuat suatu negara sendiri. Mereka tidak puas terhadap Saudi. Negara yang mengibarkan la ilaha illallah, mengajarkan tauhid, yang dasarnya Quran dan Sunnah. Negara apa yang mereka akan dirikan? Yang seperti apa? ada pun masalah penyerangan Saudi terhadap Yaman adalah menyerang para pemberontak dengan permintaan resmi dari penguasa Yaman. Bukan sembarangan, ini antar negara. Bukan seperti urusan-urusan antar uh, tetangga, antar RT urusan negara. Nggak mungkin akan berani menyerang tanpa ada permintaan dari penguasa tersebut. Akan terjadi peperangan antar negara. Tidak. Justru mereka pemberontak-pemberontak yang membunuh kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin menguasai satu daerah. Kemudian dibunuh, diperangi lagi kaum muslimin yang kedua, daerah kedua, daerah ketiga terus bertambah banyak, bertambah banyak mereka. Sampai kalah penguasanya dan dikuasai ibu kotanya oleh pemberontak. Kemudian presiden yang sah ini minta tolong kepada negara tetangga. Maka kata para ulama wajib membantu. Wajib membantu mereka. Karena mereka muslimin harus ditolong. Kau Mereka berjalan dengan para ulama. Dan jangan pedulikan orang-orang yang tidak setuju. Karena mereka dari dulu nggak pernah setuju memang. Eh, dengan para ulama. Selalu menentang para ulama. Apakah dalam perang teluk ataupun dalam perang yang sebelumnya ataupun dalam selalu. Eh, mereka tidak di pihak kaum muslimin. Eh, tidak di pihak umat Islam penjajah ah, pemberontak di Yaman itu Syiah Rafidhah menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, merampas kaum muslimin, merobek Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Ya. Dan itu betul-betul mereka injak-injak dalam keadaan mereka semua melihat. Ya. Bahwa ini adalah Quran yang kata mereka, bukan Quran yang asli, bukan Quran Fatimah. Diinjak-injak oleh mereka. Ya. Jadi dari sisi politik mereka pemberontak, dari sisi agama mereka adalah kelompok sesat yang mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan yang sudah kafir mereka. Dikafirkan oleh para ulama. <laughs> Sisi mana yang salah? Dari sisi politik mereka pemberontak yang harus diperangi. Dari sisi agama mereka sudah kafir yang halal darahnya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berterima kasih pada mereka. Para ulama dan para penguasanya di Saudi dengan mengerahkan Asifatul Hazm. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memenangkan mereka. Semoga Allah menolong mereka. Semoga Allah menghancurkan hawasah para pemberontak-pemberontak Syiah. Semoga Allah hancurkan mereka yang di Suriah ataupun yang di Irak ataupun yang di Yaman. Semoga Allah hancurkan makar-makar mereka seluruhnya, termasuk yang di Indonesia. Kul amin. Allahumma amin ya Allah. dengan keadaan Yaman yang telah sama diketahui kemanakah para penuntut ilmu yang tidak memiliki ijazah dapat menimba ilmu dari para ulama. Insya Allah sebentar lagi selesai. mudah sebentar lagi Allah menangkan kaum muslimin. Allah kalahkan mereka al-hawatha. Kemudian kembali aman. Insya Allah. Jaga masyaih para ulama yang ikut berperang di Yaman dan murid-muridnya menyatakan bahkan dalam khutbah Jumatnya jazahullahu khaira kami tidak punya ambisi politik apapun kami tidak urusan kursi kami berperang karena fatwa para ulama untuk memerangi mereka kaum kufar pemberontak lagi kami membantu pemerintah kami mentaati pemerintah itu pertama pemerintah memerintahkan maka kami sami nawafana untuk melawan mereka yang kedua mereka kufar Syiah Rafidah kafir. Yang ketiga, mereka sudah memberontak. Berarti kita melawan pemberontak. Dan juga itu semua dengan fatwa para ulama. Maka kami setelah perangan ini selesai, kembali aman, maka kami akan kembali ke pondok-pondok pesantren, kami akan ngaji. Kami akan belajar kembali, kami buka kitab kembali. Gak urusan dengan politik. Lihat, Ahlu Sunnah seperti Jihad mereka ikhlas. Bukan karena ambisi politik. Beda dengan mereka-mereka kaum khawarij yang perjuangan mereka ambisi pengen jadi penguasa, pengen jadi khalifah fil ard. Ahlu sunnah pingin agar kaum muslimin selamat, aman, tentram. Maka qatilul lati tabghi, perangi mereka-mereka yang bughat hatta tafi'a ila amrillah. Sampai kembali kepada perintah Allah SWT. Ketika mereka sudah kembali, atau mereka sudah lemah, mereka sudah tidak lagi mengganggu, maka kembali ke pondok-pondok pesantren, buka kitab, baca pelajaran fikih, qala haddatsana wa haddatsana. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan khawatir. Qanifdina ya. azakumullah. Lahu naktafi. Barakallahu fikum. Ya. Wa wal'afu minkum ala taqsir. Ya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan atau ketergelinciran-ketergelinciran karena biasanya saya ngaji itu baca kitab. Ya. Kali ini saya nyari kitab yang sesuai dengan judul dan dapat. Di sini ada sedikit, di sana ada sedikit, di sana ada sedikit. Akhirnya tidak runtut. Ya. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan atau keterbincangan-keterbincangan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, maafkan kita semuanya, memberikan faedah kepada apa yang sudah kita sampaikan. Semoga Allah taala memberikan barakah, memberikan berbagai macam eh, bimbingan-bimbingan kepada kita sehingga kita tetap istiqamah di atas tauhid was sunnah dan juga kita mendoakan seluruh kaum muslimin agar mereka juga mendapatkan bimbingan dalam kita dalam kitab was sunnah dan juga terdapat bimbingan ke dalam tauhid dan agar diberi hidayah seluruhnya untuk menjadi mereka-mereka yang berada di jalan sunnah an-nabawiyah agar negeri ini menjadi negeri yang aman tenteram menjadi negeri yang makmur menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh